بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ولشوف المعلم رحمه الله تعالى وتمنى به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والغنوح والرسول وصلاح الجسد والروح توبة النسوح في قلوبنا بحق سيدنا محمد وأهلنا وخير وصارنا وصحي وداننا وصبر لساننا حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله صل وسلم وبارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السموم أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين رواه أحمد Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as sahur sahur itu akluhu makannya berkah. Bala tada'uhu jangan tinggalin sahur. Jangan tinggalkan makan sahur. Walau ayyajra ahadukum jura'atan min ma'in walaupun hanya seorang kamu meneguk seteguk air. Yang penting sahur ya walaupun hanya seteguk minuman ya apalagi sebakul nasi lah wa inna Allah wa malaikatahu maka sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alal mutasahhili berselawat ya atau memberi rahmat buat orang yang sahur rawahu Ahmad وقال صلى الله عليه وسلم خير خصال صائم السواك رواه البيهقي dalam hadis lain Nabi bersabda sepaling baik perkara orang yang puasa adalah siwak. Ya, tapi jangan gelincir ya, apa namanya sedangnya oh matahari lagi sedang hmm, ini tengah-tengah gelincir. Rawahul Baihaqi. Wa qala idza sumtum fastaqu bil ghadati wa la tastaqu bil 'ashi. Fa innahu laisa min sa'imin taibasu syabatamu bil 'ashi illa kana nuran baina 'ainaihi yaumil qiyamah. Rawahul Baihaqi. Nabi bersabda, apabila kamu berpuasa, maka bersiwaklah di pagi hari namun jangan bersiwak di sore hari. Ya. namu maka sesungguhnya laisa min sa'imin dia adalah orang yang berpuasa taiba syukrin syabadahu dua bibirnya bil ashi di waktu sore hari illa kana nuram baina yadi melainkan jadi cahaya di, di hadapan dua matanya yaumal qiyamah jadi biar kan bibir kita kering udah sampai sore hari, jangan simak. Supaya nanti di hari kiamat menjadi cahaya di depan kita. Rawahud Tabari. Wa ta'jilu fitrin idza tahaqqaqal ghurubu. Dan yang selanjutnya sunnah adalah menyegerakan buka apabila sudah yakin terbenam matahari. Kalau belum yakin jangan ya Star Azan Surabaya di setel jadi yakin, wah benar-benar nih DKI waktunya udah maghrib sekarang jadi yakin, buka buru-buru takjil ya. jangan nungguin sampai bintang terbit itu namanya melambatkan sahur Tidak ya, boleh ya. sunnahnya takjil wa taqdimuhu 'ala shalah dan mendahulukan buka puasa daripada salat. Ya buka dulu sekedar minum makan korma salat baru. Ya. Yang penting buka dulu. Jangan pas duduk sembayang dulu. Habis sembayang baru buka jangan. Ya, ya. Maknanya batalin aja dulu deh. Sekedar minum, makan korma. Ya kalau mau makan dulu sepiring nggak apa-apa juga. Ya baru salat asal jangan berkenyangan aja kan ada orang yang biasa gitu pas beduk dia langsung makan ya, kalau lambat malah nggak nafsu gitu Gak apa-apa tapi jangan terlalu kenyang ya, pak piring dia makan juga ya kan baru sholat jangan sosokan sholat dulu batal dulu. Ya. yang bagus sih memang mie sekedar minum aja batalin setelah hafal talib baru baca Allahumma laka sumtu wabika. bika ya. Sebenarnya begitu, batalin dulu. Bismillah, batalin, baru baca Allahumma laka. Jadi batalin dulu baru doanya. Wa takrimuhu ala salah. Wa kaunuhu bisalasi rutabat. Fatamaratin Fahasawati ma'in dan keadaan batalin puasanya itu dengan tiga rubat ertok eh, korma mengkel lalu korma matang tiga tiga korma mengkel, tiga korma matang aja bahasawatin ma'in lalu seteguk beberapa teguk air korma teguk air baru kita sholat. Wa du'a'un ba'dahu baru baca doa setelah batal tadi. Setelah makan baru baca doa yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika tubtu Zahabat tamau وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله Ya Allah karenamu aku puasa dan atas karena rizkimu aku buka dan kepadamu aku beriman dan kepadamu aku tawakal dan aku harapkan rahmatmu dan kepadamu aku taubat hilang haus basah urat dan tetaplah pahala insyaallah ya Kala Rasulullah SAW an Rabbih Azza wa Jal. Berkata Rasulullah daripada Allah Tuhannya Azza wa Jal. Kala Kala Allahu Allah berfirman Ahabbu ibadi ilayya a'jalu a'jaluhum fitran. Rawahu Allah berfirman Sepaling hamba yang aku cintai, hamba yang paling aku cintai adalah yang sepaling segeranya mereka buka. Tuh, jadi yang paling cepat buka puasa, tapi udah yakin, ya, udah benar Kalau dia belum masuk udah buka, bapak wajib kotor wajib kotor ya, buka belum, ternyata belum waktunya, itu wajib dia kodok. Allah paling cinta kepada orang yang paling cepat buka. Karena sunnah ta'jil. Rawahu Turmudi. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم ينتظروا بكبرهم طلوع النجم رواه الطبراني Kata Rasulullah SAW, senantiasa umatku berpegang terhadap sunnahku selama dia tidak menanti bukanya pada waktu terbit bintang. Berarti udah lewat ya. Karena maghrib itu terbenam matahari, urut. Ya, bintang belum muncul. Kalau orang yang nungguin buka api bintang baru muncul, nah itu disebut dia enggak enggak termasuk orang yang berpegang kepada sunnah Nabi. Senantiasa umatku berpegang teguh kepada sunnahku atau dalam sunnahku selama dia tidak menunggu ya sampai bintang muncul baru buka puasa. Rawahu Wayusannu fi Ramadhan disunahkan di bulan Ramadhan iksaru tilawatil Quran, banyakin baca Quran. Banyakin. Makanya di bulan Ramadhan ada ya, yang hatam sekali, dua kali, tiga kali. Alhamdulillah. Semakin banyak dibaca Quran, semakin nur, cahaya rahmat semakin masuk ke dalam dadanya. Setiap orang yang rahmat masuk ke dalam dadanya, dia mendapat ridho Allah. Kenapa? Karena perbuatannya selalu mendatangkan ridho Allah. Wa nunatilu minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun. Jadi jaminan Allah itu Kami turunkan Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat. Ya. Makanya yang dapat rahmat yang dengerin dan perhatiin kalau dia tidak baca Quran orang lain baca. Itu termasuk tuh. Ya. Wa idza Al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an ya. Fastami'u lahu dengerin wa ansitu perhatiin la'allakum turhamun agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang baca Quran oh bro. Eh. Kalau dia setel Quran sambil ngobrol aja nggak pantas eh, Setel kaset. Setel kaset eh. Quran disetel. Uh, uh, uh, uh, pantas. Nggak pantas. Apalagi langsung orang lagi baca Quran di ngobrol. Iya. Bisa harap tuh. Harap. Ada orang baca Quran di ngerokok. di depan. Oh, kampung-kampung kalau mau lidan, ada mau baca rawi rokok. Oh, baca. Oh, Ntar dia orang kori dia rokok. Kalau mau keluar gitu keluar dulu dari ruangan haklah, dari ruangan perayaan tuh keluar dia. Kalau masih di dalam tuh nggak bagus. Keluar dulu, ngerokok keluar lagi dalam masjid. Hmm? hmm? Iya di kampung-kampung nggak tahu di, di sini nggak ada kalau ini, Kalau di sini ada paling di luar ya. Ada yang di masjid yang merokok di luar gitu. Kalau yang apa namanya ya kebun nanas di kampung sini mana? Nggak ada lah Nggak ada. Paling di luar-luar itu yang diri yang Okay. Kalau di dalam nggak pantas. Jangan di jangan di masjid, di <clears throat> apa itu sholat atau di rumah aja nggak bagus. Ya. Keluar dulu. Wasadagatin banyakin sedekah. Watausiatin ala iyal. Iksaru tilawatil Quran, iksaru sadaqatin. Ya. Yeah. Begitu ya dan wa tausi'atun 'alal 'iyal ya. Iya. Dan meluaskan buat keluarganya. Banyakin deh kasih kasih bini jajan, benar enggak? Gitu. buat puasa ya kalau di di bulan lain uang belanjanya kasih seratus ribu, Ramadan kayak go, baik, ya kan? Oh, lain itu harus dilebih. Anak kita gitu juga banyakin di bulan Ramadan. Memang sunnah. Ya berbuat meluaskan rezekinya kepada keluarganya. Jadi lebih dipermudah. <laughs> Ramadan lo irit-irit lo ya. Irit-irit eh, malah. Buka puasa menggarap tahu aja dah. Tahu kecap kan hilangin syahwat, bukan hilangin syahwat lo, Bahil lo gini. Bahil banget. Kan ntar bisa buat apa namanya? Buat tetangga ya kan? Masak yang enakan, panggil tetangga ya, atau bawa. Ya. Tujuannya begitu. Ya. Emang ada manusia yang begitu macam-macam, namanya bini pelit, nama orang lain baik, ada ya, namanya perempuan lain baik. Ya, yang dono, yang di jalanan tuh. Mampir saya kalau acara apa itu. Habis sih nanti kalau jalanan suka perempuan tuh ronggeng apa Nyawer. Uh, uh kalau nyawer. Gocok 100, 200. Bininya kasih gocok. Jajan eh buat belanja. Minta lebih di mare ya, Kalau mau nyawer yang bini nggak apa-apa. Banyakin sedekah, luasin buat nafkah keluarga. Wa ihsan ilal agari, berbuat baik kepada kerabat. Ya utamakan kerabat. Wal jiran, tetangga. Wa tahajudun. Tahajud. Enak. Ya paling gampang tuh, sebelum sahur ya kan. Kesempatan tahajud, tahajud. Belum tentu bulan lain kita bangun. Iya. Tapi Ramadan, mau nggak mau bangun biar melenyap-melenyap dikit gitu, oh, gitu. Kan ada orang yang susah tidur malam biar melenyap dikit lima menit yang melenyap udah bangun tak hajar nggak apa-apa hmm. yang penting ada yang melenyapnya hmm. Wah tiga, tiga, ya di masjid, musola nggak ada itikaf ya? Ada ya? Ada. Hah? yang wakaf. boleh. Wah, kemudian apa lagi? La siyama asyra akhirih terutama di sepuluh akhir. Karena Rasulullah melakukan itu. sepuluh akhir daripada bulan Ramadan. Ya. Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhir, masjid yang boleh tiga itu yang jami. Yang jami, yang bikin Jumat. Kalau yang nggak bikin Jumat katanya nggak boleh, tapi Jir mengatakan boleh. Yang dinamakan dinamakan Ya, masjid aja boleh. Karena kalau di kampung lain, di luar-luar Indonesia, ini musola disebut masjid. Musola disebut, tapi nggak jamin karena nggak bikin. Jadi orang Arab kalau kemari, ada masjid, ini masjid apa ini? Musola, ya nah musola masjid. Musola kan tempat sholat, masjid tempat kami mawon, dia juga Cuma ini namanya masjid kecil. Masjid nggak boleh buat sholat Jumat. Berarti namanya bukan masjid jami. Makanya ulama mengatakan ulama biji dalam itu lahir, ini tempat nggak boleh ikhtigat. Ya, itu pun nggak boleh ya tiga karena bukan masjid jami. Nggak ada tahiyatnya katanya. Tapi dia mengatakan boleh yang mana masjid boleh. Kalau ini sebut masjid juga walaupun buat Jumat boleh gil. Gil. Dikatakan. Wa du'aun lagi i'tikaf di bulan Ramadan baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Bil ashril awakhir di sepuluh akhir <clears throat> Wa yudabu lisaini ayyakubba nafsahu ani syahawatil mubahah. Dan disunahkan. Ya, tidak wajib. Disunahkan bagi orang yang puasa menahan dirinya daripada syahwat yang mubah. Minat talat duzi daripada kelezatan-kelezatan bimasmu'in pendengarannya au mubsirin atau penglihatannya au malmusin atau rabaannya jadi dia pendengaran yang mubah udah mulai ditinggalin yang mubah lagi yang harap ya yang mubah apa ya setel kaset deh ya setel kaset-kaset yang enak begitu apa yang didemen misalnya goyang dompret oh, no. Nah, itu udah mulai hilang itu namanya masmuin mubah atau melihat yang mubah-mubah yang bikin dia senang ya nonton TV misalnya gitu ya, ya. kurangin ya disunahkan tinggalin kan? iya. ya. atau dia yang malmo sentuh-sentuh atau masmumin atau mencium ya, raihan, mencium bau-bau seger. Bau-bau yang seger. Apa ya bau-bau yang seger? Hah? Minyak lonyo. Minyak angin. Hah? Minyak angin ya? Apa lagi bau yang seger-seger atau minyak wangi yang enak gitu. Yang bikin dia jadi nikmat. Itu disunahkan ditinggalin ya, tapi nggak batal wa ilahi ninggal sunnah juga ninggalin melihat ya lihat yang yang seger-seger gitu <laughs> es dipandang atau es hmm. ya, di deket deketin pipinya batal <laughs> walam sihi dan menyentuhnya Wa yaghtazila li nahwi janabatin qabla al-fajr. Kalau dia berhadas janabat malam hari, sunnah mandinya sebelum fajar. Walaupun kalau dia mandi subuh nggak batal. Ya. Boleh, cuman sunnahnya sebelum subuh, sebelum fajar dia mandi. Kan banyak orang tanya, saya mimpi, saya bersubuh malam hari. Cuman nggak nggak sahur, usiaman katanya. Belum mandi janabat gimana? Batal nggak? Agak. Karena janabat ini kan malam sebelum puasa. cuma Cuman sunnahnya memang dimandi. Jadi kalau dia bersubuh malam Ramadan, ya itu seyogianya malam dimandi langsung atau sahur deh jam 3 sebelum sahur mandi dulu baru makan makan sahur ada sahur ya bangun sahur makan sahur sunnah wa yahtariza an zawki ta'am Hindarkan daripada nyicipin makanan. Nyicipin awgairihi atau nyicipin yang lain. Ya. Makanan, minuman dan sebagainya. Wa mabghi wa mabghid. Tinggalin juga ngunyah. Ya nahwal khubti, ngunyah roti. Litipelin buat anak kecil. Ya. Papakin. Iya, kan gitu. Sunnahnya jangan. Sunnahnya ninggalin. Ya. Masak. Ya sunnahnya jangan. Tapi kalau dicicipin batal gak? Agak. Kecuali nah batal. Ya. Walaupun sedikit indah budi ketika dia sengaja batal. Walisani anil bahsya. Ah, sunnah memelihara lidahnya daripada perkataan yang keji. Sialan. Sekali lagi, maaf ya, ini bukan ini. Sialan, anjing, bangsat. Apa lagi? Kalimat keji. Tinggalin, sunnah. Ya, kayak kok lo. Wa mufsidatuhu. Nah ini sekarang yang bikin rusak Ya, walaupun Ramadan udah berlalu, perlu juga supaya kita nanti masuk siap. usulna usulu ainin jauh bahu masuknya benda zat ainin zat ya. jauh bahu ke dalam rongga perut ya ke rongga atau perut yang namanya ain apa ain ini zat padat ya. baik bercair ya, maupun zat padat itu masuk ke rongga batal. Was wa wa istiqaatun ya. ya. Usulu ainin jaubahu. Yang kedua was wa istiqaatun muntah. Muntah aja. Ngajain muntah. Was wa istimnaun. Istimna. Senang-senang warimani. mani ya batal. Kalau keluar mani lantaran mimpi nggak batal, tapi kalau lantaran bersedap-sedap, keluar maninya bersedap-sedap batal. Ya, gesek-gesek, keluar nonton, Yopir. Ya, ya, ini akhirnya ini naik, dipegang milik keluar. Nah, itu namanya istinah. Atau bininya juga yang sentuh-sentuh sampai keluar batal walaupun gak jimat warna batal, cuma nggak kafarah. Iya, oh iya, iya. Kalau jima baru kafarah. Keluar mani atau tidak keluar mani itu. Kalau jima batal juga kafarah juga. Hmm. Makanya ada kata-kata di sini un fi farjin ma'a ta'ammudin wa ikhtiyarin wa ilmin bi tahrimihi dan yang selanjutnya batal rusak puasanya wati yeah. Ya wafi bersubuh ibarat dalam keadaan sengaja. Nah jadi tahu bahwa ini batalin puasa haram dilanggar juga ya, maka bayar bayar kapal waktiarin dan dia ada ikhtiarnya lain halnya dipaksa ya dipaksa kalau enggak ditembak Ya, itu namanya terpaksa, hmm. dipaksa. Itu enggak enggak enggak enggak bayar kafarah. Enggak bayar kafarah. Kayak orang nikah eh talak dipaksa. Lu lu capek talak buat gini. Gua, gua mau nikah yang gini lo Antum. Enggak jatuh. dipaksa Lain daripada itu jatuh. Lain daripada itu jatuh. Karena orang yang dipaksa sampai hari orang ngimpi, ego. Hmm. Ego nalak bini. Hebat banget egonya nalak bini. Hah? Hmm. Ada orang ego. Nalak bini nggak jatuh. Nggak jatuh. Kecuali mabok yang dicari-cari. Kalau mabok yang nggak haram nggak jatuh, tapi kalau mabok yang haram yang dia minum lantaran itu mabok jatuh marah, jatuh kalau dipaksa. Ya. Maka orang dulu pinter. Ya. ya, ah jangan dibuka deh, ntar ditutup lagi. Wa ilmin bitahrimihi dan tahu keharamannya. Dan tahu keharamannya. Mau tahu nih haram buka puasa eh dengan apa bersubuh dia lakukan juga. Nah, itu tiga sengaja ada ikhtiar dan tahu keharamannya, maka batal dan bayar kafar Wa bi kaunihi muftiran yajibu ma'al gada al-imsaku fi Ramadan ala muta'ammidi fitri wa tariki al laila wa man tasahhara dhannan bi baqa'ahu aw aftara dhannan ghuru al-ghuruba fa bana khilafuhu. Hmm. Ini yang orang jarang tahu nih. Hmm. Dan wajib kotor, wajib nahan juga. Iya. Di Ramadan, di bulan Ramadan, ada muta'amidin, muta'amidi fitrin, atas orang yang sengaja buka puasa. Dia sengaja buka puasa. Iya, iya. Maka hukumnya dia wajib terusin tuh nahan, Gak makan, gak minum, ya, dan wajib bayar Artinya apa? makan haram itu. Jadi nggak orang yang buka puasa lalu dia makan minum barangan haram terus. Ya. Setiap tegukan minuman, setiap suapan makanan haram itu Bayangin, belum laknat Allah buat dia. Gak bisa dibayar setahun penuh. Ya. Kalau dia memang nggak ada udur lalu dia buka, itu wajib nahan dan wajib kotor. Kotor wajib, puasa itu wajib. wajib. ini niatin lailan orang yang meninggal niat malam hari ya gue niat malam. Mana nih? Ya nggak boleh puasa lu. Eh puasa lu enggak sah nggak niat karena niat wajib eh puasa wajib wajib niat di malam hari sebelum subuh. Jadi gimana? Puasa sah enggak kagak? Puasa tapi nggak sah. Terus gimana? Iya wajib kodok. Lah aku puasa juga, ih masa nahan Nggak makan, nggak minum, sampai orang buka kita buka. Kalau makan. cuma wajib kodok. Nah, hanya wajib, kodok itu wajib. Makanya puasa eh, niat itu habis rawih. Ya. Jaga-jaga. Waman tasahara dhanan baka'ahu atau orang yang sahur nyangke sahurnya masih ada waktu. Lu kok sahur? Kan Pengen tiga apel untuk belum ngacu jam lima tuh. Jopo ya jam lima nyaur. Rupanya jamnya lah jam tiga dipikir. disangke masih sahur, dia nyaur. Waktunya udah subuh. Yes. Ya. Atau orang yang udah imsak masih ngopi juga. Tanggung sodat azan. Batal kan tuh? Batal dia. Itu wajib nahan. Wajib nahan terus puasa sampai maghrib wajib kodok. Aw aktara zannan al-ghuruba atau dia buka nyangka udah bu, udah maghrib. Hmm. Oh, sampai udah maghrib. Waktunya belum kurang lima menit. Wajib nahan kekurangannya deh dan wajib kodok. Kan nggak sengaja, bukan nggak sengaja lo teledor namanya. Teledor ya? Iya. Teledor namanya itu, Karena orang yang berbuka puasa nggak boleh sembarangan nggak boleh tergopo-gopo, nggak boleh tergesa-gesa, melainkan dia mesti tahakuk, yakin, yakin dulu. Ya. Jangan kang denger beduk bunyi udah sangke beduk aja, katanya orang lagi ngarak lagi. Dengan orang kafir udah pikir azan, katanya takbir azanin kebakaran. Speaker apa radio bunyi jangan dulu nih. Eh, Gelombang mana nih? Makanya saya pipi, pipi dengerin ya. Azan entar. Benar-benar hati-hati. Oh, yakin maghrib betul udah baru. Ya. Karena orang yang dia belum belum waktunya dia buka, dia buka. Babana lalu nyatalah bahwa itu khilafuhu salah dia ternyata. Bana khilafuhu nyata kesalahannya bahwa itu belum maghrib. Ya, maka dia wajib nahan kekurangannya berapa menit? 5 menit lagi, 10 menit lagi tahan. Wajib qadha. Wa man bana lahu yawmu sulasi syahdana annahu min Ramadan. Begitu juga orang yang yang nyata baginya ternyata dia udah udah lewat hampir 30. Ya, bahwasanya itu bulan Ramadan. Maka itu juga wajib nahan wajib kodok. Kan ada orang yang, eh, besok Ramadan nih, hmm. udah diumumin juga, dia masih mau, wah, gue syabannya 30. Jatuhnya bener, Syaban jatuh 29. Yeah. Iya. Ramadan ternyata jatuhnya hari ke-30 Syaban, gitu kan gak? Ah, iya. Aturan 30 Syaban cuman 29 Syaban ternyata. Tanggal 30 Syaban gak ada, itu satu Ramadan jatuhnya. Dia gak puasa di situ. Salah dia ternyata dipikir 30, ternyata satu Ramadan wajib qadha, wajib nahan. Sering ya gitu-gitu ya? ya. Makanya yang aman ikutin pemerintah. Ya dia tanggung jawab. Ya. Dia tanggung jawab. Kita nggak melihat nggak merukyah, nggak rukyatul hilal. Pemerintah ada ulama-ulama di kalau mereka tetepin besok yaitu satu Ramadan puasa ini. Oh kan Saban baru 29 ini kalau udah kelihatan pula. Kalau dikatakan gak ikutin. Ada yang puasa eh, gimana? nih Pemerintah udah ikutin. Karena yang wajib taatin ulil amri. Bukan perorangan. Ya. Di ulama yang per apa misalnya persis apa apa umumin sekarang puasa. Eh. Pemerintah bilang besok jatuhnya karena udah ijma yang mana yang kita wajib ikut? Perintah. Ya, aturullah wa aturullah ulil amri. Pemerintah jelek-jeleknya ini wajib kita atur. Ya, sejelek-jeleknya. Bukan sezolim-zolimnya, bukan. Sejelek-jeleknya. Ngurusinya benar, gitu. Ya. Keadaan ekonomi belum maju. Jadi wajib kita atur. Kecuali pemerintah yang zalim, boleh orang bayang nggak boleh pengajian dibubarin, maulid dilarang, yang begitu wajib kita ingkarin. Ya. Kalau jelek-jelek aja mah biarin aja. Manusia kan nggak ada yang sempurna. Waman sa Waman eh, annahu min rabb waman sabagahu ma'ul mubalaghati fi man madatin aw istinshagin dan orang yang keterlaluan di dalam mabok, umur umur dan istijab masuk air. Nah itu juga batal puasanya. Wajib nahan, wajib kodok. Oh, ah. tapi umur-umur belum puasa gitu-gitu bang, Jam 12 lagi aus-aus. Oh, ada sedikit lagi ya. Enak banget diputer-puter di kan tuh masuk batal atau masuk batal wajib nahan terus sampai kelar puasa sampai maghrib wajib foto illa la ala musafirin la ala musafirin wa maridin tapi kalau terhadap musafir dan terhadap orang sakit nggak wajib nahan kalau musafir dia buka puasa kan boleh. Ya. Yeah. Biar gak sakit lagi musafir. Boleh kagak puasa. Cuman wajib kodok doang. Nahan kagak. Tapi dibuhu di motor. Selama nggak nimbul fitnah, nggak ganggu orang yang puasa. Kalau bisa jadi nyakitin orang, ganggu orang, dia sunnahnya sembunyi. Gak wajib. Sunnah sembunyi. Sunnah tapi kalau ada yang tahu, oh dia musafir, biarin aja deh. Nah itu nggak apa-apa, dia makan terang-terangan. Tapi kalau orangnya nggak ketahuan dia musafir, gak akan bikin jadi fitnah tuh. Hmm. Sunnahnya dia sembunyi makannya. Ucang-ucang kaki deh di warteg. Wa orang sakit gitu juga. Makan. Kan ntar wajib kodok dia. Wajib. Kalau dia puasa juga, bisa mut. obat kagak minum Zala uzruhuma yang telah hilang uzurnya. Dia nggak puasa, lagi musafir. Eh, kapalnya sampai ke Jakarta. Jam 3 sore. Jam 3 gimana itu? Kan udah nggak musafir. Tapi dalam keadaan musafir kan dia nggak puasa. Dia pulang deh. Ternyata sampai di Jakarta jam 3 siang. Kan masih ada waktu tuh. Nahan mereka gak tuh? Kagak. Ini boleh makan di Karena dihitungnya nggak puasanya tuh. Waktu dia lagi musafir. Sekalipun uzurnya udah hilang. Tetap nggak wajib nahan. Boleh aja dimakan. Cuman sunnah sunnahnya ngumpet. Sunnah. Oh yang tadi kan wajib. Yang buka tanpa uzur, yang sahurnya kesiangan, eh ke, ke apa ya? salah tubuhnya ur atau yang nggak niat malam itu wajib puasa tuh wajib puasa wajib foto gitu kalau yang ini nggak wajib puasa bu eh, wajib foto nggak wajib puasa maksudnya nggak wajib puasa nggak wajib nahan karena puasa menurut bahasa ini nahan paham nggak begitu orang sakit dengan puasa eh sembuh jam tiga sembuh nih ya. rehab gimana makan ya bapak Ya, soalnya dia waktu dia nggak puasa emang lagi sakit, tiba-tiba Allah sembuhkan walaupun belum belum habis ya, waktu berpuasa, tetap dia nggak wajib nahan, dia boleh makan aja. Kalau disembunyi lebih bagus. Begitu orang head, orang nifas boleh makan terang-terangan, eh makan nggak wajib nahan dia boleh makan. Tapi sunahnya sembunyi wala ala wala ala imra'atin taharat min haidin au nafsin nahara au nifasin iya. nahara tidak wajib nahan juga bagi perempuan yang suci daripada haid sucinya siang dia subuh masih kelihatan flek masih masih men masih haid akhirnya kan nggak puasa iya. masih keluar eh johor bersih ini kan mandi tuh Nanti sembahyang johor, tapi puasanya gimana? Apa dia mesti puasa itu setengah hari? Enggak. Ya. Enggak wajib nahan, boleh makan, boleh. Enggak haram ya dia. Tapi sunahnya ngumpet. Atau orang yang nifas, tiba-tiba habis nifasnya. Di siang hari, boleh dia makan. Tapi sunahnya ngumpet, wajib kotor Ya. Kalau sholat enggak wajib ya. Naam yusannu lahumul imsaku baqiyatan naam. Naam betul, memang disunahkan bagi mereka si musafir, orang yang sakit, perempuan yang suci head tiba-tiba suci di siang hari atau orang yang nifas tiba-tiba suci di siang hari ya tapi disunahkan bagi mereka menahan baqiyatal anhar eh wa baqiyatan nahar sisa daripada siang harinya fa in khalaqu tiba ikhfa Nuhiba ikhfa'u aklihim amman yajahalu udra'um Ya, kalau memang ada bersalahan mereka, maka disunahkan nyembunyiin makannya mereka daripada orang yang nggak tahu akan uzurnya mereka. Tadi yang saya bilang, kalau memang jadi fitnah ntar oh banyak orang jadi berselisih media, lu enak aja orang puasa lu makan, eh gue head, <laughs> eh gue musafir tadi, ini baru pulang, Ya kalau jadi jadi begitu mendingan dia sembunyiin sunnahnya supaya jangan ribut. Wa mimma wallahu a'lam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله الله كلمة حق عليها نحيا عليها نموت بها نموت إن شاء الله دعنا من الآمنين بحمد الله وكرمه الفاتحة يا نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بحبك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا عليهم سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك أو من الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم اللهم اغننا بالعلم يغينا من علم يغينا من تقوى يغينا من عافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يوم الزهاب يا مهيمن يا قيوم لا ينام سل سل خير الأنام يا ربي بالمصطفى بلغ مقام وفر لنا ما مضى يا واسع يا رب في المصطفى يوم مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا اللهم صل